السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyah wal Azamah Di pagi hari yang berbahagia ini kita telah dimudahkan untuk menjalankan sebuah ibadah yang sebenarnya mudah namun banyak orang-orang yang merasa sulit dikarenakan syaitan telah membuat mereka terlalu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bangun sebelum azan subuh berkumandang melakukan rukuk dan sujud kepada Allah sebelum azan mengandalkan kemudian mendengar seruan azan dan menjawabnya mendatangi rumah Allah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah ibadah-ibadah ringan yang penuh dengan manfaat dan kenikmatan. Akan tetapi perjalanan ibadah yang mudah ini seperti yang tadi kita katakan banyak orang yang menganggapnya sulit banyak orang yang merasakan sulit bagi kita yang merasa itu mudah bersyukurlah kepada Allah dan berdoa. mudah-mudahan Inilah yang dikatakan Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni yudkhilni jannah wa yuwa'idni annar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku jalan amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasul kita menjawab, لقد سألت عن عظيم وإنه innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Sungguh pertanyaanmu pertanyaan yang besar wahai Mu'ad. Dan sungguh jalan itu adalah jalan yang mudah bagi orang-orang yang telah Allah mudahkan untuknya jalan itu. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah melarang kita, menjauhkan kita dari jalan-jalan yang bengkok. Jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjalan di atas jalan yang lurus tentu tidak sulit berjalan di atas jalan yang bengkok Jalan yang lurus adalah jalan yang lempeng menuju tujuan. Jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat sampai kepada tujuan. Namun jalan yang bengkok dan berliku, apalagi terjal dan dipenuhi oleh kawah-kawah berbahaya, tentu jalan itu adalah jalan yang sulit. Akan tetapi subhanallah, jalan yang bengkok itu yang sekarang diminati orang. Jalan yang penuh dengan maha bahaya, jalan yang penuh dengan ancaman-ancaman nyawa, itu yang sekarang disenangi orang. Mereka tidak suka jalan yang lurus. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya sudah sangat berhasil menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Perdagangan dengan cara-cara yang halal adalah perdagangan yang sangat mudah. Tapi banyak perdagangan dengan cara yang halal ditinggalkan orang untuk masuk kepada perdagangan ala riba. Padahal perdagangan ala riba itu perdagangan yang sulit. Ini merupakan salah satu contoh daripada contoh bahwa orang sekarang mudah baginya dalam yang sulit dan sulit baginya jalan yang mudah. Dalam ayat yang kita bacakan di rakaat yang kedua, Allah mengatakan pasal yasbiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasan yasbiruhu lil yusra. Barang siapa yang mau berinfak memberi dan mau bertakwa, maka kami akan memudahkan dia menuju yang mudah. Tolong garis bawahi Bapak dan Ibu, Allah mengatakan kami mudahkan dia menuju jalan yang mudah. Jalan agama kita jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil tidak mau berinfak wastaghna merasa sudah kaya dan berkecukupan dan tidak butuh siapa-siapa Bahkan sampai merasa tidak butuh lagi kepada Allah dan ini sifat banyak orang. Dia sudah merasa mandiri sehingga tidak butuh kepada Allah sang pencipta lagi dan bumi. Wa kadzdzaba bil husna law dia mendustakan al husna surga Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Apa yang Allah katakan? Fasanu yasiruhu lil husra kami akan mudahkan dia menuju yang sulit-sulit. Kami mudahkan untuknya jalan, bukan menuju yang mudah, tapi Allah mudahkan untuknya jalan menuju yang yang sulit. Subhanallah. Minum khamar, ekstasi, berdina itu sulit. Penuh dengan para bahaya. Tapi lihat betapa orang banyak melakukannya dengan merasa itu mudah. Begadang di malam hari, tidak kenal tidur malam, itu jalan yang sulit. Namun betapa banyaknya orang merasa itu mudah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang kita bacakan di ya, yang pertama daripada surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuh Tuhan, ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menuju Rabbmu. Dalam keadaan engkau ribo radiyah dan dalam keadaan engkau pun diridhoi mardiyah. Jiwa yang tenang kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadhuni fi ibadi. Dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar telah menjadi hamba yang benar-benar hidupnya di permukaan bumi menghambakan dirinya kepada aku. Kemudian wadkhuli jannah Dan masuklah engkau ke dalam surga. Ayat ini menjadi topik pembicaraan kita di tausiah subuh kita ini semoga Allah memberikan manfaat terkhusus kepada yang berbicara dan yang akan kita garis bawahi dalam pembicaraan kita ini adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menuju Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan engkau pun diridhoi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Berkata para ulama, ini adalah perkataan malaikat ketika malaikat akan menjabut nyawa orang-orang yang tentram jiwanya. Dan jiwa orang-orang yang tentram adalah jiwa orang-orang yang hidupnya menghambakan dirinya kepada Allah. Lebih daripada itu tidak ada. Kenapa kita disuruh sholat, rukuk dan sujud menghadap Allah Sang Pencipta Kenapa kita disuruh berpuasa? Kenapa kita disuruh berinfak dan bersedekah? Semuanya agar kita menjadi hamba Allah. Dengan menjadi hamba Allah, jiwa kita akan tenang dan tenang. Manakala seseorang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, Padahal di dalam fitrahnya dia harus menghambakan diri kepada sesuatu. Karena fitrah manusia akan berkata kepada dirinya, kamu bukan sang pencipta dan kamu diciptakan. Kamu bukan khalif namun kamu adalah makhluk. Itu fitrah manusia. Oleh karena itu kamu sebagai makhluk hambakan dirimu kepada khalif. Dan Allah Tabaraka wa taala menerangkan jalan melalui Rasulullah SAW. Inilah jalan cara menghambakan diri kepada Allah. Manakala manusia tidak mau menempuh jalan penghambaan dirinya kepada Allah itu, padahal fitrahnya menyuruh dia untuk menghambakan diri, maka pasti dia akan menghambakan dirinya kepada sesuatu selain Allah. Kata para ilmuwan psikologis, beragama itu insting. Kata para ulama-ulama tauhid, menjadi hamba itu fitrah. Maka lihatlah Orang-orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Dia akan menghambakan dirinya kepada matahari Kepada bulan, kepada bintang Kepada api, kepada sapi kepada Nabi, kepada batu, kepada pohon, kepada sungai, kepada laut, kepada harta, kepada nafsu syahwat. Kenapa manusia kemudian menghambakan dirinya kepada hal-hal ini? Jawabannya hanya satu. Dia tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya. Sementara instingnya, sementara fitrahnya mengatakan hambakan dirimu, hambakan dirimu. Akhirnya dia menghambakan diri. Dan setan pun menyiapkan jalan yang banyak untuk menjadikan manusia menghambakan diri kepada sesuatu itu. Tergantung kemana dia melihat syahwat manusia lebih tinggi dan ditariknya ke arah itu. Termasuk harta. Dia bisa menjadi Tuhan bagi sebahagian orang. Manakala segala sesuatu ribonya ditakar dengan hartanya. Ditakar dengan harta. Maka dia telah menjadikan harta sebagai Tuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Ta'isa abdul dinar Ta'isa abdul dirham Ta'isa wantakas Fa'idha syika falam tuqish Fa'in u'ti minha rohi Wa illam yu'ta minha sakit Celaka hamba-hamba dinar Celaka hamba-hamba dirham Celaka dan terbalik Semoga kalau dia tertusuk duri Semoga duri itu tidak keluar dari jasadnya Apabila dia diberikan harta dia ridho, namun manakala dia tidak dapatkan harta itu dia murka. Di dalam hadis ini banyak sekali manfaat ilmiah yang bisa kita petik. Di antara yang terpenting adalah ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dinar dan dirham. Buah daripada dia tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Yang tidak mau jalan yang lurus masuk jalan yang bengkok. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan kepada kalian dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Aku. Supaya kita tidak terjebak kepada penghambaan diri kepada sesuatu selain Allah. Kita dan matahari lebih mulia kita daripada matahari. Matahari itu diciptakan untuk kita. Lalu kenapa kita harus menyembah matahari? Kita dan api lebih mulia kita dibanding api itu karena api diciptakan untuk kita. Kenapa kita harus menyembah api? Kita dan sapi lebih mulia kita dibanding sapi itu karena sapi diciptakan untuk kita. Kenapa kita harus menyembah sapi? Tak bisa wantakas. Harta emas dan perak. Kita lebih mulia daripada emas dan perak itu. Karena emas dan perak itu diciptakan untuk kita. Kenapa kita harus menghambakan diri kepada emas dan perak? Ta'isa wantaka, celaka dan terbalik. Nabi mengatakan celaka dan terbalik. Kenapa terbalik? Emas dan perak diciptakan untuk dia. Kenapa dia yang menghambakan diri kepada emas dan perak? Bukannya emas dan perak itu harus mengabdi dan menghambakan diri kepada dirinya? Ini jalan yang benar. Jadi Jadikan emas dan perak hamba kita. Kita perintahkan semau kita. Dan jangan dia yang ngatur kita. Sehingga dilarangnya kita pergi sholat zuhur. Faham Pak maksud saya? Dilarangnya kita pergi sholat zuhur. hanya ala sholat, hanya ala falah. Kita sedang bertransaksi dunia. Emas dan perak. Dan apapun yang menggantikan emas dan perak daripada alat tukar. Kata harta ini konsumen lagi banyak. Ngapain sholat nanti? Panggilan ilahi datang, hanya Allah sholat, mari kemari kita sholat. Harta berkata, konsumen lebih banyak, diam sendiri di tempat. Jangan pergi, jangan pergi. Sambut seruan, hanya Allah sholat, hanya Allah falah. Dia sudah berhasil melarang banyak orang untuk datang ke sah-sah kaum muslimin. Sah-sah orang yang sholat tanpa terasa. Kalau benar-benar kita hamba Allah dan benar-benar emas dan perak itu adalah hamba kita, kita akan berkata kepadanya, kamu akan larang-larang saya sholat? Siapa kamu? Saya hamba Allah, panggilan Allah telah datang. Kalau emas dan perak itu sangat berharga. Kalau rupiah dan dolar dan rial dan dinar itu sangat berharga. Lebih tidak berharga lagi orang yang tidak bisa sholat ke masjid hanya gara-gara film. Kalau bapak dan ibu mencari apa definisi film, para ilmuwan berkata film itu adalah kebohongan yang mengasyikkan. Dan kebohongan itulah yang mengasihkan itulah yang menghalangi banyak langkah manusia sekarang menuju masjid. Takut-takut dia sudah menjadi hamba film. Kalau kemudian menjadi hamba harta, kalau kemudian menjadi tidak menjadi hamba Allah, gerangan apa yang akan dikatakan malaikat maut ketika malaikat maut akan datang mengambil nyawa kita? Apakah malaikat maut akan berkata irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Rabbmu? Padahal Rabb kita bukan Allah. muslimin dan muslimat. Perjalanan hidup kita di permukaan bumi sekarang ini seperti semua kita tahu, semua kita paham, semua kita mengerti, semua ada di memori kita yang benar. Hanya kepada dua arah. Surga atau neraka. Surga adalah jalan-jalan hamba Allah yang akan mengantarkan mereka bertemu dengan Allah. Sementara neraka adalah kumpulan manusia-manusia yang perjalanan hidupnya membuat dia tidak bisa bertemu dengan Allah. Karenanya, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran kita menemukan Inna hadhihi tadkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Ini adalah peringatan. Barang siapa yang mau, silahkan dia mengambil jalan menuju Robnya. Bapak dan Ibu tolong garis bawah ini. Siapa yang ingin, silahkan dia mengambil jalan yang mengantarkan dia menuju Robnya. Ittaqada ila Rabbihi kepada rohnya Jalan agama yang diajarkan Rasulullah, jalan syariat yang diturunkan Allah ke permukaan bumi, ini adalah jalan lurus yang akan mengantarkan kita bertemu dengan Allah. Ketahuilah, seluruh yang diibadati manusia dengan cara yang batil telah bertemu dengan Tuhan mereka hamba-hamba yang mengibadati sesuatu yang ia ibadati itu bukanlah Allah telah bertemu dengan Tuhan mereka. Penyembah api telah bertemu dengan api. Penyembah matahari telah melihat matahari. Penyembah sapi telah setiap hari melihat sapi. Penyembah harta telah setiap hari bertemu dengan harta Tuhannya. penyembah Isa telah melihat foto Isa. Tinggallah penyembah-penyembah Allah yang Maha Kuasa yang dulu pernah bertemu dengan Allah yang mereka sembah itu. Kita rukuk dan sujud kepada Allah dan kita belum pernah bertemu dengan Allah. Harus ada kecintaan di dalam hati dan keinginan di dalam hati untuk bertemu dengan Allah. Cinta kepada Allah itulah makam yang telah mengundang kita untuk rukun dan sujud. Cinta kepada Allah itulah yang telah memudahkan kita untuk berinfak dan bersolatah. Untuk jujur dan amanah. Cinta kepada Allah itulah yang telah memudahkan seluruh kebaikan kepada kita. Maka orang-orang yang benar cinta kepada Allah, dia ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin bertemu dengan Allah. Dan jalan yang mempertemukan dia dengan Allah hanya satu jalan. Jalan agama Islam yang lurus. Yang akan mengantarkannya ke surga. Di surga dia akan bertemu dengan Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan barang siapa yang mau silahkan tempuh jalan ini. Jalan menuju surga Jalan menuju surga ini adalah jalan menuju Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati jannah wa ahlun nari nar." Apabila penduduk surga telah masuk surga, dan penuh neraka telah masuk neraka. Berkata malaikat kepada ahli surga, ya ahli jannah, wahai penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengundang kalian untuk bertemu dengannya. Maka berkumpullah ahli surga. Semoga saya, bapak dan ibu yang ada di sini, ada di majlis itu ketika itu maka berkumpullah ahli surga. Dan Allah berkata kepada ahli surga, Ya ahli jannah saduni. Wahai penduduk surga, minta sesuatu kepada Kata berkata ahli surga kepada Allah, apalagi yang akan kami minta kepadamu ya Allah Alam tubayyid wujuhana Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Watudkhiluna jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surgamu? Apalagi yang akan kami minta kepada ya Allah. Allah berkata kepada ahli surga, Ya ahli jannah kisaruni. Wahai penduduk surga, minta sesuatu kepadaku. Ahli surga tidak ingat Saking mereka menikmati nikmat-nikmat surga. Mereka lupa ada sesuatu yang lebih nikmat daripada surga itu bertemu dengan Allah. Melihat Allah. Melihat wajah sang pencipta. Yang kita dan berhubung dan sujud kepadanya. Ahli surga belum juga sadar. Apa yang dimaksudkan oleh roh mereka. Mereka berkata, Ya Allah alam tudkhilul jannah, alam tubayyit wujuhana. Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke surga dan engkau telah putihkan wajah kami? Kamu meminta apa lagi ya Allah? Allah berkata, Ya ahlal jannah disaluni. Wahai ahli surga, minta sesuatu kepada aku. Untuk yang ketiga kalinya, ahli surga berkata, engkau telah putihkan wajah kami ya Allah. Dan kau telah masukkan kami ke surga, surgamu Kami minta apa lagi Ketika itu kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fayakshiful hijab Allah membuka hijab Yang membatasi selama ini Antara dia dan makhluknya Allah Yang selama ini membatasi Antara dia dan makhluknya fayanzuru ilaihi ahlul jannah penduduk surga melihat kepada Allah setelah Allah membuka hijab itu fama utu ni'matan alladda ilaihim minan nadari ila wajhi rabbihim mereka tidak diberikan nikmat di surga lebih lezat daripada melihat kepada wajah Rob mereka. Irjini ila rabbik Kembalilah kamu ke kepada rohmu. Maka jalan ke surga adalah jalan yang mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah yang roh, yang Allah yang kita rukuk dan sujud untuknya. Allah yang kita jujur dalam berdagang untuknya karenanya. Allah yang kita menjadi suami yang baik untuknya karenanya, menjadi karyawan yang baik untuknya karenanya, menjadi pemimpin yang baik karenanya dan untuknya menjadi rakyat yang baik karenanya dan untuknya pasti ada kerinduan untuk bertemu orang yang di hatinya tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah dia perlu mencari di mana gerangan hatinya berada karena kecintaan kalau benar-benar cinta pasti akan membuahkan kerinduan untuk bertemu Cinta kalau itu benar-benar murni cinta. Kita ingin selalu bertemu dengan orang yang kita cintai. Kalau memang cinta kita kepada Allah benar, maka hati kita akan menggebu-gebu untuk bertemu dengan Allah. Dan jalan agama Islam, jalan ketaatan dan jalan ibadah adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada pertemuan itu. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang mau silahkan dia menempuh jalan menuju Rabbnya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Mutaffifin Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang-orang kafir penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka Allah berkata tentang mereka di dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma lamahjubun." Sesungguhnya mereka dari Rob mereka pada hari itu benar-benar terhijab. Benar-benar terhijab. Mereka ahli neraka tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Karena mereka terhijab maka sesungguhnya seluruh perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini hendaklah kita takar dan kita timbang. Hendaklah selalu kita pantau dan kita perhatikan Apakah jalan yang saya ambil ini akan mengantarkan saya kepada Allah ataukah jalan ini akan menghalangi saya untuk bertemu dengan Allah? Inilah makna kehidupan yang hakiki. Kita hidup beraktivitas di permukaan bumi. Masing-masing kita menempuh jalan. Namun jalan itu pada dasarnya hanya terbagi kepada dua jalan. Jalan pertama jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Jalan yang kedua jalan akan menjauhkan kita dari pertemuan dengan Allah. Dan kita diberikan kesempatan untuk memilih, pilih jalan yang mana. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah ini jalannya telah diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah kita tidak mau jalan itu karena mendahulukan kenikmatan dunia yang fana, kenikmatan dunia yang semu dan sejenak, lalu kita mendahulukan itu dibanding menempuh jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Akhirnya kita menempuh jalan yang membuat kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah selama-lamanya. Dan ini ancaman berat Ayat ini ancaman berat. Kalla innahum arrabbihim yawma idhila mahjubun. Mereka pada hari itu benar-benar terhijab dari roh mereka. Tidak bisa untuk bertemu dengan Allah. Maka bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, Hadirin wa hadirat. Sidang majlis rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tata hidup kita. Kita tata derap langkah kita. Dalam setiap gerak gerik kita di permukaan bumi ini kita harus berpikir. Kita harus menimbang apakah yang saya lakukan ini adalah jalan yang akan mengantarkan saya untuk bertemu dengan Allah ataukah dia jalan yang akan menjauhkan saya dari pertemuan dengan Allah. Dalam bahasa lain yang sering dikemukakan oleh para dai dan mubalik, apakah jalan ini akan mengantarkan saya ke surga Allah atau mengantarkan saya ke neraka Allah? Tetapi sungguh di surga itu kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah. Dan sungguh di neraka itu petaka paling petaka adalah manusia tidak bisa lagi bertemu dengan rohnya. Oleh karena itu jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin kita Suri tauladan kita untuk menuju pertemuan itu. Dan jangan pernah berusaha mencari jalan sendiri. Karena kita tidak kuat untuk mencari jalan sendiri menuju surga. Kita tidak lebih suci hati kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih tidak lebih jenius daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekali saja dibacakan oleh Allah langsung apal beliau Kita tidak lebih jujur dan amanah dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kepintaran dan kejeniusan Rasul, kebersihan hatinya dan kejujurannya hanya bermodalkan itu. Sebelum dapat wahyu, Nabi tidak mau, tidak tahu mana jalan ke surga. Di dalam Al-Quran, surat Ad-Duha, Allah Taala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dhal sesat. Tidak tahu arah tujuan. Siapa orang yang sesat itu? Orang yang sesat itu orang yang tidak tahu arah tujuan hidup. Melenceng dari jalan yang lurus, masuk ke dalam jalan yang bengkok. Begitulah Nabi Muhammad sebelum turunnya wahyu. Padahal beliau orang sangat jenius, beliau orang yang sangat penyantun, beliau orang yang matinya sangat bersih, beliau orang yang sangat amanah, beliau orang yang sangat dermawan. Tapi itu tidak cukup bermodalkan itu saja tidak cukup untuk mencari jalan ke surga. Lalu Allah katakan, ketika itu terjadi fahada, Rabbmu memberikan hidayah dan petunjuknya kepadamu. Setelah turun wahyu, baru tahu Nabi tahu ini jalan ke surga. Dan mengajak seluruh manusia untuk sama-sama berjalan di atas jalan ini, untuk sama-sama masuk surga dan masuk kepada surga Allah Taala wa taala di sana akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan cari jalan ke surga sendiri. Di dalam setiap akan melangkah jalan ke surga, yang wajib kita tanyakan kepada diri kita, apakah Rasul saya mengajarkan saya ini jalan ke surga atau tidak? Kembali kepada ayat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang dan tentram karena telah menghambakan dirinya kepada Allah, mengikuti jalan yang lurus di permukaan bumi, kembalilah kepada Rabbmu. Semua kita akan kembali. Semua kita akan kembali ke kampung akhirat. Namun ada yang kembali kepada Allah, ada yang kembali tidak kepada Allah. Dan yang kita inginkan itu adalah kita kembalinya kepada kepada Allah. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Jabarul wal Malakuti wal Kibriyah wal Azamah Menjadikan kita semua yang hadir di majlis ini Adalah orang-orang yang ketika wafat nanti Ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya Malaikat maut berkata kepada kita Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Amin Ya Rabbal Alamin Sampai di sini pertemuan kita di subuh yang berbahagia ini Kita akhiri dengan doa kakwaratul majlis Subhanakallahum wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Thank you.